Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa Kita Teruskan bacaan kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Fahmi Nusus Asy'ariyah. Kaidah-kaidah fikih untuk memahami dalil-dalil syariat. Sebutkan di antara kaidah yang beliau sebutkan yang beliau buat dari buku-buku yang lain, sebutkan demikian beliau mengambil dari buku-buku sebelumnya, mengambil faedah <clears throat> dan itu tentu saja kaidah seperti ini, kaidah itu kan aturan. Dari aturan itu berjalan di bawahnya permasalahan-permasalahan kan kaidah. Ini kaidah fikih. Itu tetap diambil dari Al-Qur'an demikian juga hadis. Seperti ini ya, kita ulang sedikit <clears throat> apabila di situ banyak perkara yang penting kita dahulukan yang paling penting. Apabila di situ ada perkara yang membahayakan ya, yang berurut, umpamanya kita ambil yang paling <clears throat> ringan Demikian juga kesalahan, tidak sengaja, dipaksa, demikian juga lupa, termasuk perkara yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian juga sebutkan di pembahasan terakhir itu kaidah nomor 25 <clears throat> tentang syarat. Syarat itu mengikat orang melakukan akad. Ya, syarat itu mengikat orang melakukan akad seperti pernikahan, jual beli, demikian juga maksud-maksud selama tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Berikutnya kaidah yang ke-26 <clears throat> yaitu syair yang ke-41. Qala Allah Ta'ala tustamal qur'atu indal mubhami minal huquqi awladat tazahumi. Tustamal dipergunakan, digunakan, dipakai al-qur'atu, qur'ah ma qur'ah, undian ini suatu lafaz yang biasa kita pahami, mengundi. Indal mubhami ketika tidak ada kejelasan minal hukum dari hak-hak. Semua yang berhak untuk adzan, untuk melakukan amalan soleh, semua berhak untuk ya sop awal berhak. Lalu siapa? Ketika semuanya sama, ya dilakukan dilakukan, dilakukan undian kan itu. Nanti disebutkan. Ini ketika tidak ditentukan muham, tidak diketahui siapa lebih berhak, maka dilakukan di situ qur'ah undian. Aula ada tasahumi atau ketika ada tasahum kesempitan, yakni berdesak-desakan, semuanya berhak. Seperti yang disebutkan umpamanya seperti Nabi SAW biasa melakukan qur'ah undian di antara istri-istri beliau siapa yang akan safar bersama dengan beliau. Siapa ini yang mau bepergian e, besok umpamanya Semuanya berhak. Karena kesempatan yang satu sedang orang yang banyak maka dilakukanlah undian dan ini secara syariat ada dalam syariat kita. Ya itu. <clears throat> caranya bagaimana? Ya caranya yang ada di oruf kebiasaan selama itu bukan suatu yang diharamkan, boleh. Apa itu bentuknya? Bermacam-macam. Kita di kalangan kita aja undian ada istilah mereka itu arisan Walaupun sebagai sewa semin kalau di situ tidak ada riba boleh arisan Bahwanya e, eh, mereka mengumpulkan uang setiap bulan 100 ribu, 20 orang bahwanya Siapa ini yang dapat bagian? Selama itu tidak menyelisih syariat ya, selama tidak ada riba dan sebagainya. Maka diundi itu istilahnya sebenarnya ya menabungan itu. Jadi nanti mereka membuat kertas di, di lipat-lipat atau apa dimasukkan dalam botol kemudian nanti yang keluar itulah yang dapat itu namanya Qur'ah undian <clears throat> sampai nanti Semuanya dapat. Jangan sampai kemudian yang pertama ngambil kemudian pergi ya ini namanya dolim. Berarti ini <coughs> tidak boleh ada di situ uh, unsur membohongi dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada menyelisih syarat boleh. Atau juga caranya biasa dengan keping kalau dulu zaman Nabi kan biasa itu seperti uang <coughs> dirham, uang perak, kepingan itu kan. Karena ada dua sisi, ya, ada yang gambar, ada yang nak angka kan itu. Walaupun gambar nggak boleh kan Gambar rumah lah, gambar rumah atau angka 100 rupiah kalau dulu. Dilemparkan nanti kalau keluar gambar kamu yang keluar buaya. Oh, gambar rumah. Kalau yang angka nanti kamu yang dapat si A atau si B. Gitu. Ya, ini menurut orang kebiasaan bagaimana? Ya, itu. Kecuali kalau kemudian <clears throat> undian di sini perjudian seperti lotre itu tidak boleh atau mereka macam-macam mempunyai itu ada yang lembaran bulat nanti ada angkanya satu dua tiga terus ada kawatnya itu nanti diputar kalau jatuh di situ tapi dapat nanti dapat uang yang banyak judi tidak boleh kalau itu ya itu semuanya saya termasa di sini beliau Ramadhan mengatakan yakni maksudnya <clears throat> anal Quran amal semuanya undian itu digunakan itu juhila al mustahik al mustahik lihaqi minal hukum apabila tidak diketahui yang berhak dari hak dari hak-hak ya itu wala masih dan tidak ada kelebihan sudut yang lain semuanya pantas untuk ada. malah diantara syarat adanya disebutkan ya orangnya orang yang dikenal di situ ya jadi dikenal oh ini adanya memang waktunya orangnya pun dikenal suaranya juga disebutkan menahan pandangan, bukan orang yang suka ngintip-ngintip dan sebagainya. Sebenarnya karena dulu ada di tempat yang tinggi. yaitu itu <clears throat> sekarang digantikan dengan mic dan semisalnya mikrofon. Ya, demikian juga mengetahui waktu, benar-benar perhatikan waktu. Ini diantara syarat-syarat. Kalau tidak ada masih, tidak ada kelebihan, semuanya sama, insya Allah bisa semua menahan pandangan dan sebagainya, dan sebagainya perhatikan waktu. Maka dilakukanlah Quran. Itu dulu atau di sebagian tempat, masya Allah berlomba-lomba dalam kebaikan. Kadang-kadang orangnya banyak, nggak ada kecuali disuruh, teriak baru ada. Kalau dulu bahkan Umar radhiyallahu ingin juga beliau ada dan jadi imam. Ya. Demikian juga kami menyebutkan laulah laula awal, soft awal ini berlomba-lomba. Kalau mereka mengetahui tentang keutamaan soft awal, wanida dan azan, bisa mereka akan apa melakukan undian sampai seperti itu. Nah, sekarang sofa awal jangankan <clears throat> undian, ya, kadang jam mendekati adzan aja belum penuh kan itu. Walaupun di sebagian tempat, masya Allah, alhamdulillah juga sebagian orang, sebagian hewan bersungguh-sungguh dalam masalah ini. Jadi ketika tidak ada mazian, tidak ada kelebihan salah satunya, dia hadimah dari salah satu keduanya, al akhar atas yang lain, dilakukanlah undian. Soalnya kalau ini suaranya <clears throat> lebih keras, atau banyak kelebihan tadi dahulukan. Kemudian juga dalam hal imamah umpamanya, ya dapat lebih bagus, bacaannya bagus, tajwid dan sebagainya dahulukan. Tapi kalau nggak ada, ya dijuhilah tidak diketahui, tidak ada maziah, tidak ada lebih dari yang lain, maka dilakukan qur'ah. Au salat azahum atau terjadi kepadatan. Banyak, banyak ingin disop awal semua. Sop ini paling <clears throat> mungkin 20 orang. Ternyata pengin soft awal semua 15 orang. Ini terjadi kepadatan. Di amrin minal umur dari perkara dari perkara-perkara walal murajih tidak ada yang melebihkan di hadima dari satu dari salah satu keduanya. Itu wa tadhadil qaidah dalil dalil katsirah dan di bawah kaidah ini dalil-dalil yang banyak minha di antaranya idza tasyaha isnan fil adan <clears throat> <clears throat> apabila berselisih dua orang dalam hal adzan. Awil iqamah atau iqamat, awil imamah atau imamah di salat dalam salat, atau salatil jenazah atau salat jenazah. Ya, atau bahkan siapa lebih dulu masuk ke yang lahat. <clears throat> Seperti di perang Uhud, didahulukan yang paling banyak apalannya. Walaysa ahaduhuma aula min al-akhar, tidak ada salah satu dari keduanya lebih mulia dari yang lain innahu yukrau bainahuma sungguhnya diundi di antara keduanya ini wa kadzalika idza tanasa isnan luqatah berselisih dua dua orang tentang luqatah barang temuan sama-sama masing-masing ini aku yang yang dapat temuan ini au luqaiton atau sesuatu yang kecil sebenarnya mengatakan bayi temuan au makanan atau tempat siapa lebih dulu mendapatkan tempat ini <clears throat> ini biasanya ada makani makani ini tempatku tempatku jadi sop awal itu ada belum lumba ini tempatku ini tempatku dulu ketika di Yaman itu masjidnya seperti itu sering sekali jadi dua orang berselisih gara-gara sop awal itu sering sekali pertanyaan itu atau semisalnya wala murajih di ahadimah, tidak ada yang melebihkan satu dari keduanya dari yang lain. Digunakan Qur'an. Wakadalika demikian juga idza tolak min nisa'i kalau seorang talak dari istrinya, istri-istrinya. Wahidah mubhamah salah satu dari e, mereka ini tidak diketahui siapa yang <clears throat> ditalak. Au muayyanah atau ditentukan semua nasihat kemudian dia lupa. Karena dulu ada sahabat yang istrinya lebih dari empat, lima, misalnya itu kemudian larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> tidak boleh lebih dari empat, maka harus dari lima itu dicerai kan itu. Kalau tidak bisa ditentukan ditempuhlah Quran ini. Awataqau <clears throat> min abidihi atau memerdekakan dari budaknya mubhaman tidak diketahui. Fa innaha takhrujul mutalaqah wal mu'tiq bil qur'ah wal mu'taq bil qur'ah. Maka keluar yang ditalak itu <clears throat> dan orang yang dimerdekakan dengan undian. Ila ghairiha al masail pada yang lain dari masalah-masalah. Itu jelas ya. Jadi digunakan Qur'an Qur'an itu bukan perjudian enggak, ada memang perjudian. Tapi ini dalam perkara tadi kita sebutkan, itu disyariatkan. Dengan apa? Ya, tadi sudah kita sebutkan kebiasaan dari tempat kita bagaimana Qur'an itu. Ya demikian. Sampai di sini. Semoga sudah ini dan segala baiknya.